Syukur Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali dan siaran mimbar Nurus Salam dari Majlis Dikir SBI Nurus Salam. Bagaimana jemaah sehat semua ini? Tema yang kita angkat kali ini adalah keseimbangan hidup. Hidup kita di dunia ini sementara ada lagi hidup yang hakiki. Itulah kehidupan di akhirat nanti. Kita harus punya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau kita lihat dari Al-Quran, memang kehidupan akhirat itu harus lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal Kenapa kehidupan akhirat harus lebih utama? Sebab kehidupan di dunia ini sementara Sementara, temporer Dan akan kita tinggalkan kehidupan dunia ini Kehidupan yang hakiki itu nanti di akhirat Kehidupan yang abadi Di dalam Al-Quran itu Difirmankan oleh Allah Wabtari fima atakallahu daral akhirah Wala nasibah nasibaka dunia Jadi kepentingan akhirat ini lebih utama Sementara kehidupan di dunia itu sementara kehidupan akhirat itu kekal. Artinya apa? Kita jangan hanya urusan dunia tok tetapi juga urusan akhirat harus kita perjuangkan. Sebaliknya jangan hanya akhirat tok tapi dunia kita tinggalkan. Sebab kata Allah sana sih nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan urusan dunia. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini kalau saya bagi dalam empat dimensi, empat bagian dalam kehidupan manusia. Empat kelompok. Yang pertama ada orang kaya tapi kaya. Orang kaya? Tapi kaya. Tapi kaya itu istilahnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil ini yang kita cari nih ya yang kita cari sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah atau dalam bahasa Al-Qur'annya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan itu di dalam Al-Qur'an itu ada ayat Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita semua, doa umat Islam, doa seorang mukmin. Harus kita mohon kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya dia jadi orang kaya tapi juga jadi orang kaya kaya dunia kaya akhirat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah yang kedua ada orang kaya tapi miskin. Orang kaya? Tapi miskin. Dia kaya dengan harta, tapi miskin di akhirat nanti karena dia tidak ibadah, tidak beriman, tidak takwa, tidak amal soleh, tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Itu sa'idun fid dunya wa syakiyun fil akhirat Senang dunia tapi celaka di akhirat. Coba ada manusia digambarkan oleh Allah seperti itu. Kata Allah, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang yang hanya minta dunia, toh. urusan akhirat dia abaikan. Dia tidak peduli, yang penting di dunia saya senang. Di akhirat terserah. Asal di dunia senang. Nah, itu sa'idun fid dunya tapi wasyakiyun fil akhirat. Selamat dia. Yang ketiga ada orang yang miskin tapi kaya. Miskin hidupnya memang Dalam segi materi dia miskin Rumahnya hanya sekedar ya Dua tingkat mobil tujuh gitu ya Miskin <laughs> Banyak kan ya. Miskin pas-pasan Penghasilan juga sehari pada kadang 4 juta 5 juta <laughs> Miskin Makan sebulan 4, 4 kali sehari Miskin ya. Sekian videonya, tapi Tapi wasa'idun fil akhirah Hidup di dunia dia miskin Faktor ekonomi tetapi dia ibadah kepada Allah. Dia beriman, dia takwa, dia amal saleh, ya, menjalankan perintah-perintah Allah. Dia bahagia di akhirat. Sengsara di dunia, tapi karena dia ibadah, ada harapan di akhirat dapat Dan yakin. kebahagiaan. Tapi yakin juga yakin. Dia. Ah, yakin. Jadi yang baiknya yang mana ya? Kaya tapi miskin, apa miskin tapi kaya? Yang mana yang yang kita pilih mestinya? Enggak, yang ditanya dua tadi. Iya. Uh. Pilih. Ya, kaya tapi miskin apa miskin tapi kaya? Mana uh. Jangan miskin tapi kaya, kaya tapi kaya. <laughs> Kurang juga. Nanyanya dua, jawabannya nah, iya. tiga. <laughs> Harus <laughs> Yang keempat, ada orang miskin tapi miskin. Hmm. Syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah celaka dunia celaka akhirat dia sudah miskin hidup ya, tinggal di kolong jembatan kemudian tidak ibadah tidak beriman tidak takwa apa yang diharapkan dunia laput akhirat apalagi tidak dapat nah, jadi empat kelompok manusia ini barangkali kita yang kita cari ini yang pertama ya, kaya dunia kaya akhirat akhirat Para pemirsa, hadirin sekalian yang berbahagia. Nabi bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Berjuanglah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup lama. Jadi kalau kita sedang cari berjuang untuk dunia, untuk pangkat, untuk jabatan, ya, apa saja yang kita usahakan untuk menyenangkan diri kita, ya, mencari harta sebanyak-banyaknya karena kata Aisyah abadah kata Nabi seolah-olah anggap saja engkau hidup masih lama Sebab kalau umur panjang dalam keadaan miskin kan capek hidup jadi orang miskin. Capek benar. Capek nggak? Capek. Tuh, ngaku semua. Makanya berjuang cari dunia sebanyak-banyaknya. Anggap saja seolah-olah hidup kita masih lama sekalipun Allah lebih tahu, eh, besok lo mati. Hmm. Tapi kita sudah persiapkan harta kekayaan. Kalau dikasih umur panjang, dalam keadaan miskin kan capek. Kenapa miskin? Ya tidak usaha. Tidak punya ilmu. Ah, di sini ilmu penting. Akibat kebodohan nyaris membawa ke miskinan. Jadi harus kita pintar, harus punya ilmu. Semua itu dicari dengan ilmu. Kita mau cari dunia, man arada dunia fa'alih bil ilmi. Kita mau cari dunia harus punya ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alih bil ilmi. Kita mau cari akhirat harus dengan ilmu. Wa man huma fa'alih bil ilmi. Dua-duanya harus dengan ilmu. Akibat kebodohan ya membawa kemiskinan. Kadal fakru ayakuna kufran. Jadi nyaris kemiskinan kefakiran ini membawa kekufuran. Maka kita harus kaya, berusaha, berjuang, bekerja. Yeah. Ya, kalau Allah berikan umur panjang dalam keadaan kaya kan enak. Keadaan cukup. Ya, anda kata tidak kaya yang penting cukup lah. Cukup segala-galanya. Mau berangkat haji cukup pas-pasan ada. berarti pas-pasan. Iya, pas-pasan. Iya, iya, iya, iya. Ya, artinya pas-pasan lah. Mau naik haji, mau naik haji pas. Seperti sekarang ini sudah ya. mulai pemberangkatan haji. Haji, Iya Doakan sudah saudara kita yang melaksanakan ibadah haji jadikan haji yang mabrur amin amin ya rabbal alamin ya, itu kan pas-pasan nah, jadi haji juga harus punya ilmunya ya ilmu, nah ya. semua dengan ilmu orang seseorang ingin menjabat seorang jabatannya hmm. tinggi iya. harus dengan ilmu Oh ya sekarang nih lagi ini ya baru baru dilantik kemarin. Nah Bapak nah. Presiden, selamat kita ucapkan ya. Alhamdulillah. Dan yang baru kita doakan ya. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dengan Profesor Dr. Budi Udiono. Dua-duanya berilmu. Iya, iya. Nah kalau nggak punya ilmu, orang bodoh pengen jadi raja. Itu sama dengan orang botak minta dikuncir. <laughs> kan susah, rumusnya nggak ketemu. betul betul. Orang botak minta dikuncir susah. <laughs> Dari mana rumusnya orang bodoh pengen jadi raja, pengen jadi apa presiden, pengen jadi menteri menteri-menteri kita selamat ya kepada menteri-menteri yang nanti. Kita kan semua berilmu, mudah-mudahan jalankan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amanat amin. rakyat. Gitu. Jadi ini ilmu penting. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Ka'anna kata ansyu Anggap saja kata Nabi hidup kita masih lama. Sekalipun kita tidak tahu rahasia Allah kan. Atau hmm. besok mati, ya mati dalam keadaan kaya kan. Enak mau iya. selamatan mau apa ini kadang-kadang udah miskin adakan selamatan tujuh hari tujuh malam utang sana utang sini <laughs> betul betul akhirnya ninggalin <laughs> harus kaya begitu juga wa'mal li akhiratika kata kata Nabi ka'annaka tamutu di saat kita berjuang untuk kepentingan akhirat anggap saja seolah-olah kita akan mati esok. Seperti kita sekarang ada di majlis mikir Nurus Salam. nuntut ilmu nih. Ya? Nuntut ilmu. Iya iya iya. Dari rumah ke sini cari apa ibu-ibu? Ya. Bukan pengen disorot di TV. Ya. <laughs> oh saya pengen masuk TV. iya, kenapa saya bukan di depan duduknya katanya. <laughs> nawaitunya dari rumah itu nawaitunya mencari ilmu manintakola liyata'alama ilman gufirullahu maqabla ayah tua dari rumah niat mencari ilmu sebelum melangkahkan kaki kaki melangkah pintu Allah sudah memberikan ampunan kepada kita Allah kemudian kita mati matinya husnul khotimah jadi di saat kita mencari il, mencari untuk kepentingan akhirat, anggap saja seolah-olah kita akan mati esok. Sekalipun kita tidak tahu urusan umur, urusan Allah. Kata Allah masih panjang umur. Tetapi kita urusan akhirat terus berzikir. Ibadah kepada Allah bekali untuk kepentingan akhirat pas mati eh, matinya khusnul khotimah. Oh, iya. Jadi kita harus punya persiapan. Persiapan. ya, ya, Jadi ya. bekal, bekal. ya. Ya. Bekal persiapan kita untuk pulang ke negeri ke negeri akhirat. Sebab kita tidak tahu mata dari nafsu mada taksibu gada wa mata dari nafsu mi ayi ardin tamud Kata Allah engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Engkau tidak akan tahu di mana kau mati. Hmm. Semua itu urusan Allah. Ya. Saya selalu menyerahkan kepada yang terserah Engkau ya Allah Kapan saja, enggak usah takut mati Ogah mati, mati juga Segen mati, mati juga Males mati, mati juga Enggak mau mati, mati juga Berani mati, mati juga Makanya saya serahkan urusan mati kepada Allah oh, Andai kata andai kata ya. ibu bapak duluan mati saya belakangan nggak apa-apa Enggak apa-apa ya Iya, iya, iya Atau sebaliknya lah Saya belakangan, ibu duluan, bapak enggak apa-apa juga ya Masya Allah. Untung di kiai dong. Jadi mm-hmm. begini kiai, yang pertama adalah kaya di dunia. Kaya di dunia. Nah yang kedua nih. Kedua. Sa'idan fid dunia wa syaqiyun fil akhirah. Nah, gimana? Ya. Jadi itu Allah sudah melihat manusia. Ada orang yang hanya ingin senang di dunia, Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya ya Allah berikan kesenangan saya di dunia. Karena dia tidak beriman, tidak takwa, tidak ibadah, tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat hanya untuk kesenangan di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Nol, tidak ada bagian apa-apa di akhirat. Siap-siap neraka jahanam untuk oh. Maka doa kita itu fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina. Nah itu wakina ada benar. -benar terhindar daripada siksa api neraka. Sebab hidup yang kekal itu nanti. Memang dalam kehidupan kita ini sudah berapa yang kita alami kehidupan ini? Apa, alam arwah, alam arham, alam dunia sekarang. Nah penentu baik dan tidaknya kehidupan kita nanti di alam baka, di alam akhirat mendapatkan surganya Allah tergantung di dunia. Di dunia ini ya. Waktu di alam arham, alam arwah kita belum bisa berbuat apa-apa kan? Iya. Waktu di perut ibu bisa sholat di sana? Enggak. Bisa ngumpul begini? Enggak. Begitu lahir ke dunia, oh ini dunia. Ad-dunya mazra'atul akhir. Di sini kita tempat bercocok tanam. Kebaikankah kejahatan tergantung. Fa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin Hafal semua ini. Oh iya, udah di luar kepala. Saya percaya juga sama ibu-ibu Qurannya sudah di luar kepala semua. <laughs> sudah di luar, <laughs> susah masuknya. Susah masuknya. Ya. Jadi yang kita pilih ini ingin senang dunia, senang akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil nah, nah. Kita lihat orang-orang yang kaya tapi juga ibadah dia masya Allah hartanya digunakan untuk ibadah, untuk membesarkan anak, menjadikan anak yang saleh, anak yang berpendidikan, anak yang berilmu, anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang beribadah, anak yang taat, anak yang berakhlakul karimah, anak yang berguna. Luar biasa kebahagiaan kita dalam keluarga. Itu karena apa? Dunia menunjang pada kita. Nah kalau dalam keadaan miskin, gimana membesarkan anak? mendidik anak, mengkuliahkan anak, menyekolahkan anak untuk keluarga. Ini penting. Oleh karena itu, hidup di dunia ini apa yang kata Rasulullah Muhammad SAW, ayo kita berjuang untuk kepentingan dunia sebanyak-banyaknya dan harta ini kita gunakan untuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Kata Allah. Enak dengan harta dengan dunia segala-galanya enak mau kemana Udah, udah iya. pantas saja. Pantas ya, mau sana sini. Tapi begini, Kiai, kan kekayaan itu bukan bentuknya materi saja kan ya? Iya. Bukannya hanya duit, apa harta saja, tetapi silaturahim, banyak kenalan gitu ya. Hmm. Terus ilmunya juga tinggi juga kan termasuk kaya juga begini. Iya. Yang paling berharga harta itu adalah anak soleh. Ah, Apalah artinya harta kekayaan, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat. Tapi manakala mempunyai anak yang tidak saleh, tidak beriman, tidak takwa, tidak ibadah, apa yang diharapkan olehmu? Menjadi fitnah yang ada malah. Meninggalkan dunia, meninggalkan menjadi fitnah. Tapi kalau anak yang beriman, anak yang takwa, anak yang taat, anak yang beribadah, masya Allah. Oh. Ini merupakan uh, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Manakala oleh karena itu anak adalah harta kekayaan yang sangat berharga daripada sawah ladang, uang, rumah, mobil. Manakala kita memiliki mempunyai anak yang saleh, anak yang saleh. Kan kata Nabi, "Idza mata Adam, iya. inqata 'amaluhu illa min salatin." sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih terus yang ketiga apa awwaladin waladin salihin ya allah, hafal juga hadis oh. Ya, iya. jadi saya mau ngomong apa ini hmm. pinteran nih ngomong hadis kata ibu lah udah, udah tahu kan <laughs> ngomong Quran ya apalagi apalagi pantas saya tanya itu Pak Kirfai Kirfai gimana majelis taklim ibu-ibu jamaah kita tentang Quran. Oh jangan ditanya Ustaz. <laughs> tentang Quran. Pokoknya jangan ditanya-tanya kan? <laughs> jangan. Ya, hafal boro-boro <laughs> Jadi anak kekaya, harta kekayaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, jangan kita tinggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Dalam Al-Qur'an itu surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, billahi minasyaitonir rajim." Apa tuh ayatnya? Apa itu Bu ayatnya? Tuh kan di luar kepala kan? Iya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan. Allah عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah <laughs> asik bener maklum beliau kan juara MTQ nasional tahun berapa tuh kayaknya 72 Hah? 72 Masya Allah enak banget ya tapi artinya lebih enak lagi. Ya. Wal yashalladzina law hmm. taraku min khalfihim dzurriatan di'afan aw Takutlah kepada Allah. Seandainya kalian membiarkan, meninggalkan anak cucu dalam keadaan lemah. dzurriatan di'afan anak cucu dalam keadaan daif, lemah, lemah iman, lemah takwa, lemah ibadah, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah ilmu, lemah Allah. akhlak. Masya Allah. Lemah apa lagi? Muridnya lemah syahwat ya <laughs> lemah syahwat ya iya iya boleh juga ya boleh <laughs> tapi jangan diterusin nah. Terus, ya. jangan terusin afu alaihim kita harus punya kekhawatiran ya kalau anak-anak kita dalam keadaan lemah oleh karena itu kata Allah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida tanggung jawab kita didik anak-anak supaya dia beriman dia bertakwa dia beribadah menjadikan anak yang saleh wal yaqulu qawlan sedida anak yang santun bahasanya lembut menyejukkan hati menyenangkan hati orang tua terutama kepada ibu Masya Allah coba ibu punya anak melawan gimana kira-kira ya, ribet dah <laughs> ribet dah ntar Ki kita terusin ya supaya tenang dulu mari kita saksikan tayangan berikut ini nah Alhamdulillah pemirsa Anda masih beserta kami di televisi Republik Indonesia dalam acara Mimbar Nur Salam. Baik Pak Kiai ini. Sekarang tentu saja kelihatannya udah banyak yang mau bertanya. Termasuk pemirsa sendiri udah siap-siap mau bertanya Pak Kiai ini. Mengenai keseimbangan hidup. Kami persilakan yang di studio dulu. Silakan yang bertanya. Namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami atas nama dari Majelis Taklim Jamiatul Husna yang dipimpin oleh Ibu Umi Hajar Neneng Husna dari Repoa ingin bertanya kepada yang kami cintai yang terhormat Bapak Kiai dan TVRI yang kami banggakan apa kiat-kiatnya untuk kita akan mendapatkan kaya di dunia dan kaya di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ya, terima kasih. Kiatnya gimana nih Ibu, terima kasih Bu, pertanyaan bagus sekali. Kiat-kiatnya berjuang. <laughs> berusaha ikhtiar. Hmm. Kalau sudah ikhtiar berjuang, baru tawakal kepada Allah. Faidah azamta fatawakal Allah. Allah. Emang kayaknya Allah sudah menentukan hidup kita memang susah. Banting tulang peras keringat. Berangkat pagi pulang sore undur poek pulang poek. <laughs> Cari harta. Emang sudah ditakar rezeki kita hanya segenggam ya segenggam itulah. Tapi yang penting kita syukuri. Dengan modal itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah berjuang kemudian Allah berikan rezeki yang melimpah, awas ini semua amanah, Bu. Semua dalam ujian Allah. Orang kaya diuji oleh Allah, sombong apa tidak? Orang miskin diuji oleh Allah, sabar apa tidak? Iya, iya, iya. Orang sehat diuji oleh Allah, Sombong apa tidak? Orang sakit diuji oleh Allah sabar apa tidak? Jadi yang diperintahkan oleh Allah ini wabtaghi fi ma darul akhirah. Cari berusaha untuk kepentingan akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Begitu juga untuk kepentingan dunia. Jangan dilupakan urusan dunia. Tapi kecondongannya kalau melihat ayat ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi lebih utama khairu abqa, lebih baik dan kekal kehidupan di akhirat itu. Jadi walatan baka minad dunia itu artinya jangan sampai kau tidak punya harta. Jangan lupakan urusan dunia lah. Iya, iya, iya. Tetapi juga dengan jangan serakah dengan dengan dunia. Tapi kalau serakah urusan akhirat, ah, ini bagus. Kita ada harus punya ada iri. Hmm saya tanya ibu-ibu orang Islam boleh nggak punya sifat iri hasud nggak boleh ya, iri nggak boleh dengki nggak boleh sombong nggak boleh iri nggak boleh kecuali dua hal lah hasada illa fisnatain kata Nabi tidak boleh iri kecuali ada dua hal apa yang boleh kita iri melihat seseorang murah tangannya hmm. pengen gitu Artinya ya. pengen saya seperti si hmm. Anu yeah. saya kok pelit Ya, ya, ya. Padahal saya kaya tapi bakhil, koret, medit, kumat pelit, kikir. Alhamdulillah. Orang-orang pada ngasih orang miskin, ngasih makan orang fakir. Kenapa saya orang kaya kok nggak mau? Tempatnya tahu bu, orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin di dalam neraka sakor. Wah. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Penghuni syurga bertanya-tanya kepada penghuni neraka sakor, "Kenapa kalian ada di neraka sakor?" Perasaan saya kenal tadi. ini <laughs> sekampung nih. Lu pernah ikutnya majlis dikit? <laughs> Apa jawab penghuni neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Betul. Saya waktu di dunia tidak sholat dan tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Coba. Jadi kiat-kiat ibu untuk bagaimana supaya dunia ini berhasil, akhirat ini berhasil, ia harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. tadi ayatnya wa firman fima kalau darul akhir Harus raih itu. Iya. Cari kepentingan akhirat. Rezeki kan sudah disediakan oleh Allah. Nah, harus dicari. Ilmu juga sudah disediakan. Harus Allah. dicari. Harus dicari. Ya. Jadi Bang. mencarinya ini yang wajib Adapun hasilnya hmm. ya bagaimana itu urusan Allah. Semua ini sudah ditaker. ya, ya. Rezeki saya, rezeki pakai rifai, rezeki ibu-ibu lain-lain ya, ya, ya. Seperti saya sekarang ini hmm. menjadi narasumber. Uh -uh lain dengan pariwisata lain dengan proses <laughs> Allah sudah tentukan diatur dari sononya betul ya. betul iya iya gitu. yang penting disyukuri ya disyukuri sedikit disyukuri meskipun banyak disyukuri syukuri lah ya alhamdulillah sudah paham ya ah assalamualaikum halo assalamualaikum assalamualaikum halo assalamualaikum salam dari mana pak dari Tangerang pak namanya pak Pak Suwardi Pak Suwardi. Ya. Ah, gimana Pak? Eh, ini Pak, eh, saya menanyakan eh, tentang berzikir dan berdoa setelah sholat berjamaah. Oh, berzikir dan berdoa setelah sholat berjamaah. Mm -hmm. Itu ada yang mengatakan Eh, bahwa doa berpikir salat berjamaah itu termasuknya bid'ah apabila di Oh iya. Oh, karena, doa zikir dipimpin gitu ya, iya, bersama-sama iya, gitu ya. Iya, iya. Oh, jadi iya, iya. ya, terima ya, kasih karena ya. di sana berpaham kepada ayat eh, Al-Arab 205 dengan Al-Arab 55 yang pertama. Hmm. Yang kedua <clears throat> mau menanyakan tentang ini Pak. Betul. Tentang mengaminkan berdoanya itu Pak. Mengaminkan. Dalilnya, iya. Oh iya ya. Dalil mengaminkan yang berdoa berjamaah itu di mana Pak? Saya minta itu dalil. Baik itu Baik ya. apa dalam Al-Qur'an apa iya. Al-Hadis? Oh, ya, dijelaskan. Ya, dalilnya gitu ya. Iya, ya, betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan di mana Pak? Dari Bapak Hati Bitanggul, Bojonegara Serang, Banten. Oh. Ya terima kasih Bapak. Ya terutama ini saya menanyakan tentang masalah hidup. Hmm. Kesimbangan hidup itu biasanya diartikan oleh Robana Atina Fitun ya Hasanah. Hmm. Itu biasanya itu kayaknya yang kita harapkan yeah. seimbangnya hidup dunia dan akhirat. Hmm. Tapi di situ bukan berarti dunia itu didasar dengan kekayaan. Hmm. Sebab Allah mengingatkan bahwa akhirat lebih baik daripada di dunia. Itu sering begitu Allah mengingatkan kita. Nah, jadi berarti meskipun kita tidak terlalu kaya di dunia ini gitu, hmm. asalkan memang kita lebih kaya di akhirat. Hmm. Nah, itu eh, yang ditanyakan oleh saya nih Pak, hmm? di dalam kehidupan keseimbangan ini tentu manusia punya harapan. Apa sih harapan manusia itu? masalah hidup di dunia. Apakah ya. memang kita ini ciptaan Allah? Apa kita ingin bertemu dengan Allah? Ada ya, lupa. Coba memang betul mau kita ketemu dengan Allah bagaimana itu? Oh iya iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini Kiai ini. ya. Yang pertama Pak Suwardi dari Tangerang nih. ya. Bagaimana tuh kalau ada doa zikir setelah sholat dijaharkan gitu bang kali dipimpin iya. oleh imam gitu ya. Iya. Dan kemudian juga yang kedua mengaminkan on iya. doa itu gimana? Artinya dipimpin oleh ya, sama lah yang satu dua ini. Gimana? Terima kasih Pak Suwardi dari Tangerang. Hmm. Mungkin tetangga saya ini dekat pesantren. ya. kalau pesantren saya, kalau saya habis memimpin sholat, itu berzikir. Hmm. Jadi tidak begitu assalamualaikum, assalamualaikum terus Allahumma lantas jalan. Tidak. Ah. Ya, kata Nabi berzikir dan berdoa. Ya. Bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus rahina rabbana bisalam wa adqina jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala baca tasbih 33 kali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Alhamdulillah 33, tiga kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 33 kali. Allahu Akbar. Jumlahnya berapa tuh? 99 ditutup dengan kalimat tahlil la nah. ilaha illallah. Jadi 90 itu menggambarkan 90 nama Asmaul Husna. Nah, nama Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Bagi Pak Suwadi ah saya emang nggak mau ikut dikir Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma lantas salam, Ay, eh, Allahumma lantas jalan. Enggak apa-apa Pak Suhabi Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya enggak mau berdoa lah. Sendiri aja berdoanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. ya. Saya enggak mau mengaminkan orang yang berdoa. Enggak apa-apa. ya. Jadi enggak berdoa juga, enggak berzikir juga, enggak mengaminkan juga, enggak bid'ah. Iya. Kalau enggak berzikir, enggak berdoa, enggak beramin, mengaminkan doa, tidak bid'ah, apalagi yang yang zikir, hmm. yang doa, yang mengaminkan Ya lebih-lebih tidak beda. Malah ada perintahnya. Malah ya? ada perintah. Hmm. Uzkurullah dzikran katsiran. kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Hmm. Kemudian Pak Abdi tentang apa tadi itu? Tentang kehidupan, keseimbangan hidup. Iya, keseimbangan hidup. Hmm. Kan tadi sudah saya sampaikan hmm. empat tingkatan yeah. manusia. Tinggal pilih Pak Abdi mau pilih kelompok yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita ngukur diri saja. Di posisi mana kita ini? Apa kita jadi orang kaya tapi kaya? Apa kita jadi orang kaya tapi miskin? Apa kita jadi orang miskin tapi kaya? Apa kita jadi orang miskin tapi miskin? miskin. Kayaknya nomor empat nih jangan diikuti nih, ancur-ancuran ini. <laughs> udah miskin, miskin juga. Betul, udah jangan ikuti nomor empat nih. <laughs> Kalau kita miskin tapi kita ibadah, ada harapan. Ada harapan. Tadi kan dikatakan oleh Pak Abdi, ada harapan di akhirat apa? Surga. Biarlah orang bersenang-senang di dunia dia tidak beribadah, biarin. Kita hidup di dunia ini keadaan susah, ya. Hmm. Makan juga sehari cuma empat kali, nggak apa-apalah saya bersyukur. Pagi-pagi ya. udah ngopi, nggak apa-apa. Ya. Yang penting saya ibadah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Ada harapan. Sebab penentu kehidupan kita ini, ya nanti di akhirat itu di, di akhirat itu hanya dua tempat, ada dua tempat surga dan neraka. Pertanyaan saya, percaya apa tidak jamaah ada surga dan neraka? Percaya. Ada manusia yang tidak percaya. Ada mungkin. Ada. Iya, iya, Ya. Sebab oleh Allah sendiri dijelaskan ada orang yang tidak percaya adanya kehidupan di akhirat. Siapa orang yang tidak percaya adanya kehidupan di akhirat? Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Bukan alima, alima awas hmm. Ya, kalau alima mah tahu kalau alima pedih hmm. ya وأن la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alim Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Wawan dari Subang. Waduh, kumada, Bang? Alhamdulillah, Pak. Wah. Ini, Pak. Ya. ya. Mau nanya tentang keseimbangan. Bagaimana kalau kita bersedekah? Sedekah? Ah, tapi tidak sepengetahuan istri. Tidak sepengetahuan istri. Sepengetahuan istri, soalnya istri saya agak agak pelit lah. <laughs> itu hukumnya bagaimana gitu sama iya, tidak udah itu iya ya, karena saya pernah secara diam-diam sedekah kemudian istri saya tahu dia marah oh iya iya iya iya iya ya, baik baik Pak Wawan makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak? Menarik sekali Dari padanan Cianjur. Di? Cianjur. Cianjur. Ini tadi masalah neraka sakor itu ya makan harta anak yatim itu. Sakor. Itu kan kalau ada selamatan itu kadang-kadang orang tuanya meninggal, hmm. kan meninggalkan harta anak yatim. Hmm. Kita datang ke sana untuk berdoa hari ketiga ketujuh. Itu kan kadang-kadang kita dibagi amplop, makanan segala macam. Apakah hmm. itu nggak masuk ini Ustaz? makan harta anak yatim takut sekali saya suka bertanya gitu mohon diterangkan Ustaz yeah. itu gak biasa saya terlatih dari dulu tuh dari santri waktu itu berlatih terus saya sekarang berpikir gitu yeah, apakah yeah. takut saya makan harta anak yatim mohon maaf Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kayak ini ada dua nih yang pertama hmm. adalah kok nggak iya. bilang-bilang sama iya. ini nah gimana nih Pak siapa tadi Pak Wawan. Nah, dari Subang. Pak Wawan, terima kasih bagus sekali pertanyaannya dari Subang. Ada tujuh golongan manusia. Saba'atun hmm. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Saya kira Pak Wawan hadis ini hafal kali Pak Wawan ya. Tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Warajulun tasaddaqah fa'akfah Seseorang yang bersadaqah Dia rahasiakan Dia rahasiakan Yang disebut Kalau kita memberi tangan kanan Tangan kiri nggak boleh tahu. tahu Tangan kanan memberi Tangan kiri nggak boleh tahu, tahu. Artinya tidak ada unsur ya Saya mau sedekah. Kalau saya di apa di ekos itu ada unsur ya Ini betul-betul fakfah dia rahasiakan. Lah kalau umpamanya tidak tahu istri saya bersedekah Ya kita anjurkan istri saya eh, istri kita itu jangan sampai pelit supaya bersedekah juga. Hmm. Jangan ngajarin eh, kita jangan bersedekah kita harus bersedekah. Jadi tidak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya. Pak. Sebab untuk istri juga kan sudah disedekahkan. Iya kan? Iya, di mana istrinya dia tuh? Mungkin yang ngasih sama janda muda kali ini. <laughs> ya gitu Pawan ya. Pawan pokoknya sodako aja lah. Jadi usut-usut kemana ngasihnya? Hmm. Janda, janda mana? Janda muda. Ah, cemburu ya. Cemburu. Baik. Yang kedua nih Pak Dadang di Cianjur nih dia suka ikut ya tahlilan apa tujuh hari tiga hari terus hmm. Kan ada harta anak yatim hmm. terus dia Rupanya ada juga tradisi ngasih amplop apa hmm. berkat lah gitu gimana? Ya. Siapa tadi? Pak Dadang. Pak Dadang kalau dikasih tolak. Kalau dikasih tolak. Ya, saya enggak terima kasih, eh, saya terima kasih lagi. Karena Pak Dadang enggak mau menerima sodako dari seorang. Iya. Padahal saya anak, anak yatim. Kasih lagi aja kalau nggak kalau, kalau memang enggak mau. Iya, kalau nggak mau kasih lagi. Mm -mm. Udah itu aja kalau kalau nggak mau kasih lagi. Kita tidak bukan mengemakan anak ya eh, harta yatim. Iya. Kita diberikan minum. Iya. Ya kan? Diberikan makan. Iya. Dalam satu uh, acara kenduri. Iya. Hmm. Ya, Iya nggak hmm. apa-apa minum makan orang dia senang. Iya iya. Ya, ah saya nggak mau ah. Saya nggak biasa makan di tempat orang mati. Ya jangan. Ya jangan. Hmm. Ya jangan. Hmm. Malah memang saya sependapat Orang susah Umpamanya kematian anak eh, Kematian bapaknya ya Bapaknya meninggal, meninggalkan anak banyak Keadaan susah lah si istrinya banting tulang utang sana utang itu yang nggak boleh jangan ya, itu. Ya, ya. Yang bagus tuh kalau kita melihat orang susah meninggal meninggalkan anak yatim kita datang bawain. itu bawain nah, ya. jangan kita yang ngegrogotin ya. kita bawain gula bawain beras masuk pada dadang nanti kalau ke sana bawain tuh ya anak yatim kasih gitu kan hmm. tapi kalau yang meninggal orang kaya motongnya juga sapi hmm. hartanya masih banyak ya kan iya. masih melimpah suaminya meninggal meninggalkan anak beberapa masih anaknya tapi kaya ya makan aja saya emang nggak biasa makan di tempat orang mati eh, jangan jangan jangan dimakan jangan dimakan ya. tapi begini sebenarnya ada juga tuh janda ini hmm. suaminya meninggal tuh ya kan ada yatim hmm, hmm. kelihatan susah dia pengen banget nyediain hmm. nggak nggak nggak pakai utang-utang ya. kalau nggak dimakan nangis dia ya, kan katanya susah. Iya. Dari mana dia? Iya dia pokoknya berusaha lah oh, gitu. seadanya gitu. gitu. Oh, ya seadanya. Barangkali ada juga tetangganya ngasih gitu diolah iya, dikasihin. Iya, kasih minum. Sedih dia nggak minum. Minum. Minum aja. Minum aja kan senang ada ya kopi kan? susu sekarang juga saya minum. Iya. Malah kita suka diberkati. Sederhana memang iya. tapi jadi girang kalau kita terima. Aduh. Ini ada pengalaman ya. Iya. Satu ketika ada seorang meninggal. Meninggal kemudian diundanglah uh, seseorang memberikan nasihat kepada yang meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan tetapi dalam nasihat itu ya seperti tadi itu ya, haram bid'ah segala macam akhirnya saya berbaik menyediakan makanan kecewa nggak dibulkan kadang berani makan ya Allah karena doktrin tadi yang memberikan ceramah ini haram makanan ini pelan banget <laughs> nggak pada berani jemaah <laughs> akhirnya apa saya berbaik kecewa nangis ya Allah orang saya mampu kok kata saya banyak ditinggal oleh suami saya ingin menghormati ya beliau yang memberikan nasihatnya memberikan gitu makanannya juga nangis itu nangis, nangis. Allahu Akbar ya, ya begini okay. memang pemirsa sekalian yang berbahagia juga yang studio penjabaran kita sungguh sangat asik asik ya, ya. enak benar tetapi waktu juga waktu juga yang memisahkan kita oleh karenanya silakan pakai kesimpulan bagi para jemaah pemirsa yang berbahagia hidup kita di dunia ini sementara ya hidup yang kekal adalah ya. di akhirat nanti. Nah, untuk mengimbangi kehidupan kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap kepentingan akhirat itu itu lebih utama daripada kepentingan dunia hanya sesaat, sebentar, ya, sementara, tidak langgang. Toh harta yang banyak itu kalau kita mati kita tinggalkan. Hmm. Ya. Kita tinggalkan ahli waris yang ambil. yeah. Kan begitu. Tetapi kalau kita tidak ibadah kan rugi. Nah, jadi untuk keseimbangan hidup kita dunia dan akhirat, ya kita berusaha untuk kepentingan dunia, juga kita berusaha untuk kepentingan akhirat. Artinya urusan dunia kita tetap cari, urusan akhirat tetap kita tuntut ya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti pulang ke negeri ah, akhirat ah, dalam bahasa Al-Qur'annya itu surat Al-Hasyr ayat 18 wal tanzur nafsum ma qaddamat ya persiapkan diri untuk pulang ke negeri ah, akhirat makasih semoga kita menjadi kaya di dunia kaya di akhirat di akhirat Demikian pemirsa sekalian yang berbahagia dan uh, hadirin yang berada di studio. Berbahagia sekali mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Nurul Salam yang akan datang. Terima kasih eh, atas kebersamaannya dan marilah kita tutup acara ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي Allahumma ya Allah ya Tuhan kami telah banyak engkau memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami jadikanlah kami hambamu ini Allah hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa khilaf salah kami ampunilah segala dosa khilaf salah kedua orang tua kami Allahumma barik lana fi umurina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala urusan kami wa barik lana fi a'malina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala amal perbuatan kami wa barik lana fi kasabina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala tugas-tugas pekerjaan kami wa barik lana fi hayatina ya Allah berikan berikan keberkahan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Wa barik lana fi ilmina ya Allah berikan keberkahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa barik lana fi rizqina ya Allah berikan keberkahan kepada kami rezeki yang halal. Rizqan halalan tayyiban mubarakan wasian fi ta'atillah. Wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya arhamar rahimin. Oh, ya. Tahan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak cucu kami. Amin. Jadikanlah ya Allah anak-anak cucu kami, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang beriman, anak yang bertakwa, anak yang beribadah, anak yang taat, anak yang berbakti. Amin anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami selamatkan bangsa dan negara kami. Amin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam على المرسلين والحمد لله رب العالمين